Kemudian beliau mengatakan wajib bagi seorang muslim ini untuk mengambil batasan-batasan syar'i dan kaedah-kaedah syar'i tersebut yang akan saya sebutkan sekarang ini. Kemudian beliau memuat satu bab yaitu batasan-batasan dan kaedah-kaedah syar'i yang wajib untuk diikuti dan dipraktekkan ketika menghadapi fitnah. Yang pertama, kaidah yang pertama atau bawabit yang pertama annahu idza zaharatil fitan aw taghayyaratil ahwal fa alayka birrizqi wal hilmi birrizqi wat ta'anni wal hilmi wala ta'jal ada tiga poin untuk babit yang pertama hendaklah bersikap rifq rifq artinya lemah lembut. Pertama, at-ta'anni hendaklah Anda teliti. Yang ketiga, al-hilm hendaklah Anda menahan emosi. Sabar, menahan emosi. Hilm kalau istilah sekarangnya uh, emotion apa quality EQ Bukan IQ tapi EQ. Uh, ya, jadi menahan diri, bersikap sabar, menahan dari emosi. Jadi lemah lembut, teliti, dan menahan diri dari emosi. Nah, jadi ada tiga hal. Ini batasan yang pertama ketika seorang menghadapi fitnah. Landasannya adalah hadis yang sahih. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, maka narifku fi syai'in illa zana wala nuzi'a min syai'in illa syana tidaklah lemah lembut itu dalam suatu masalah kecuali kelemah lembutan itu akan menghiasi dia dan tidaklah dicabut kelemah lembutan itu dalam suatu masalah kecuali Pasti sesuatu yang tidak ada kelemah lembutan itu akan mencela atau akan menodai dia. Ini menunjukkan tentang pentingnya lemah lembut. Makana fi syai'in. Fi syai'in dalam sesuatu. Kata syai'innya di sini nakirah. Berarti umum, apa saja. Dalam segala hal. Apabila dalam segala hal itu terdapat padanya kelemah lembutan, maka kelemah lembutan tadi akan menghiasi sesuatu tadi. Jadi umum di sini. Oleh karena itu, kelemah lembutan adalah baik dan terpuji dalam segala urusan. Hingga dalam hadis yang sahih pula Nabi saw bersabda, Inna Allah yuhibbur rifqa fil amri kulli. Inna Allah yuhibbul yuhibbur riqqa fil amri kulli. Sesungguhnya Allah mencintai kelemah lembutan dalam segala urusan. Rasulullah SAW mengucapkan ucapan tersebut pada Aisyah As-Siddiqah binti Siddiq radhiyallahu anha. Dan Imam Bukhari memuatnya dalam Sahih Bukhari dengan bab Arif fil amri kulli. Bab kelemah lembutan dalam segala urusan. Oleh karena itu, kata beliau, dalam setiap urusan hendaklah Anda berlaku lemah lembut. Hendaklah Anda bersikap sayang. Janganlah Anda menjadi orang yang pemarah. Janganlah Anda tidak memiliki kelemah lembutan. Karena sesungguhnya kelemah lembutan itu apabila engkau menghiasi sesuatu dengan kelemah lembutan, engkau tidak akan menyesal selama-lamanya. Dan kelemah lembutan tadi akan menghiasi sesuatu tersebut, menghiasi baik dalam masalah pemikiran, menghiasi dalam masalah bersikap, dan menghiasi dalam masalah ketika Anda harus memponis ataupun menghukumi sesuatu masalah. Hendaklah Anda lemah lembut, janganlah Anda tergesa-gesa, janganlah Anda terburu-buru. Tetapi hendaklah Anda selalu dalam keadaan lemah lembut mengikuti sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam inna rifqa ma kana fi syai'in illa zana yaitu lemah lembutan itu selalu akan menghiasi sesuatu maka hendaklah Anda ambil sesuatu yang indah sesuatu yang terpuji sesuatu yang baik dan hendaklah Anda tinggalkan perkara yang tercela perkara yang tercela yaitu apabila ucapanmu, perbuatanmu itu sudah dicabut kelemah lembutan dalam masalah ucapan dan perbuatan. Sehingga mengakibatkan perbuatan atau ucapan seorang itu menjadi tercela dikarenakan tidak adanya kelemah lembutan. Yang kedua, fa'alaika bita'anni. Hendaklah Anda selalu dalam keadaan teliti. Teliti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memuji salah seorang sahabat itu Al eh, Ashad Abdul Qais dalam sabdanya beliau mengatakan Inna fika la khoslataini Allahu wa rasuluh al-hilmu wal ana. Sesungguhnya pada dirimu terdapat dua sifat yang mana Allah dan Rasulnya sangat cinta kepada dua sifat tersebut, yaitu sifat al hil sabar, menahan emosi, wal anah yaitu teliti. Teliti. Maka ketelitian itu salah satu sifat yang terpuji. Dalam surat Al-Isra dijelaskan tentang sifat manusia. Surat Al-Isra ayat 11 Surat ke-17 ayat 11 Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al insanu ajula dan manusia mendoa untuk kejahatan sebagaimana ia mendoa untuk kebaikan dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa. Wa kana al insanu ajula Manusia itu bersifat tergesa-gesa, terburu-buru, tidak teliti. Tak, jangan sampai kita memiliki sifat yang demikian. Walaupun pada umumnya tabiat manusia itu selalu dalam keadaan tergesa-gesa, tidak teliti. Maka berkata ahli ilmu, dalam ayat ini menunjukkan ada celaan terhadap manusia di mana dia itu memiliki sifat tergesa-gesa. Ini sifat yang tercela. Maka dari itu kita dapatkan Nabi saw bukan orang yang tergesa-gesa. Yang ketiga, bahwa hilmu yaitu al-hilm sabar menahan emosi filfitan jika menghadapi al-fitan. Maka hal ini adalah terpuji dan sangat terpuji. Karena orang yang bisa menahan emosi dalam menghadapi satu masalah, dia akan melihat sesuatu itu sesuai dengan hakikatnya. Sesuai dengan hakikatnya. Sehingga ketika memandang suatu masalah itu, benar-benar dengan pandangan yang sangat baik sekali dan jeli serta teliti tadi karena dia bisa menahan emosi. Berbeda apabila seorang tidak menahan emosi maka tidak melihat sesuatu tadi dengan e, pandangan yang jeli, pandangan yang teliti dan pandangan yang benar tidak sudah e, terhapus atau sudah tidak terlihat sesuatu tadi sehingga muncullah ucapan-ucapan yang di luar kontrol atau muncullah tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan. Ini babit yang pertama. Arifku wa ta'anni wal hilm. Babit yang kedua, Ida barazatil fitan, fala tahkum ala syai'in min tilkal fitan illa ba'da tasawwurihi riayatan lil qaidah al hukmu ala syai'i far'un an tasawwurihi apabila muncul apabila nampak al fitan maka janganlah engkau menghukumi janganlah engkau memfonis pada sesuatu kecuali setelah ada gambaran pada diri kita tentang sesuatu tadi dengan gambaran yang jelas. Berdasarkan kaedah al-hukmu ala syai'i far'un an tasawwurihi. Menghukumi sesuatu itu cabang dari tasawur dia, gambaran dia terhadap sesuatu tadi. Al-hukmu ala syai'i far'un an tasawurihi. Ponis terhadap sesuatu itu bagian dari gambaran dia terhadap sesuatu tersebut. Kaedah ini telah dipakai oleh orang-orang yang bijak dan orang-orang yang berakal sebelum Islam dan sesudah Islam. Adapun dalam Islam ini dalilnya secara syar'i terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka ilm. Janganlah engkau berkata-kata, janganlah engkau berbuat, janganlah Anda bersikap pada sesuatu apa-apa yang kau tidak tahu padanya, tidak ada ilmu padanya. <coughs> Yakni annal amra alladhi la ta'lamuhu wa la tatasawwar wa tatasawwaruhu wa takunu ala bayyinatin minhu fa iyyaka an tatakallama fihi wa ablagh minhu an takuna fiha fihi qa'idan aw an takuna fihi muttaba'an au antakuna fihi hakaman yaitu perkara yang engkau tidak ketahui padanya perkara yang engkau tidak ada tasawur gambaran tentang sesuatu tersebut yang masih belum jelas hati-hati janganlah engkau berbicara tentang sesuatu tersebut lebih-lebih lagi bukan hanya bicara tapi engkau ini sebagai pemimpin yang diikuti atau engkau ini men sudah menjadi seorang e, tokoh yang menjadi panutan orang lain atau engkau ini menjadi sebagai seorang hakim atau sebagai seorang penengah ketika menghadapi suatu permasalahan yang kau tidak tahu sebenarnya pada hakikatnya dan gambarannya sesuatu tadi kau tidak tahu maka faedahnya al-hukmu ala syai'i far'un an tasawwurihi Salah seorang murid Syekh Al-Albani, yaitu Syekh Muhammad bin Ibrahim Syakrah, dalam suatu nasihatnya, dalam satu majelisnya, dia juga mengingatkan masalah kaidah ini. Al-hukmu ala syai'i far'un an tasawwurihi. dia katakan supaya kita ini benar-benar sebagai talibul ilm, sebagai penuntut ilmu tidak taklid kepada seseorang ketika kita ini mau memfonis atau menghukumi kepada sesuatu satu seorang, satu lembaga dan lain sebagainya. Yaitu kita harus tahu dulu tasawur gambaran tentang sesuatu tersebut. Tidak hanya ikut-ikutan. Di sini dibedakan eh, apabila kita menukil dari ucapan ulama berbeda di sini. Ola Syekh Fulan telah berkata ulama Fulan bahwa orang ini demikian atau bahwa lembaga ini demikian. Pada ulama yang kita fiqh padanya dan lain sebagainya, kita menukil ucapan demikian bisa, tetapi kita bukan sedang memfonis, tapi kita menukil fonis dari para ulama kita. Itu benarkan demikian. Demikian Apabila kita tahu bahwa ulama tersebut uh, kita padanya, tetapi uh, kita apabila kita tahu keadaannya itu lebih mantap. Karena apabila kita mengucapkan yang demikian, ucapan yang kita ucapkan ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hari akhirat dari ucapan tersebut. Kalau ternyata salah, kita tetap kena juga dikarenakan kita sudah memfonis kalau kita sudah memponis. Tapi di sini kalau kita menukil pada ulama yang tetap itu lebih uh, insya Allah tidak mengapa menukil. Berbeda di sini dengan kita memponis. Menukil dari pendapat dari ulama yang tetap. Tapi di sini harus kita lebih hati-hati uh, apabila uh, kita tahu berita yang disampaikan oleh seseorang tersebut mungkin benar dan mungkin salah misalnya. Bukan dari hasil suatu hal yang penelitian yang mendalam, tapi bisa benar dan bisa salah, maka hendaklah kita teliti. Hendaklah kita cek, cari informasi-informasi yang ada, sehingga ketika kita mengucapkan, memfonis tentang sesuatu tadi berdasarkan ilmu. Kalau tidak, bisa saja untuk pribadi saja. Untuk pribadi boleh saja. Oh, saya mendengarkan berita demikian, maka saya eh, ada percaya dekat kepada orang yang menyampaikan, maka saya hati-hati. Tetapi ketika akan menyampaikan kepada orang, harus siap atau harus mempunyai ilmu padanya. Jika mau mengatakan kepada orang lain sesungguhnya si A sesat. Ketika dia sudah memponis si A sesat, dia sudah harus mempertanggungjawabkan. Kalau ternyata salah, dia ya, sudah mempertanggungjawabkan. Tidak bisa dia katakan yang penting saya dapatkan dari si B. Kalau si B salah, dosanya si B. Nggak bisa, kita sudah memfonis juga kan masalahnya. Ini berbeda dengan sikap untuk pribadi saja. Saya ragu tentang si A karena si B mengatakan demikian. Misalnya nah, itu boleh saja. Sikap secara untuk pribadi. Tapi yang jelas dengan ilmu, dengan ilmu itu kita akan menjadi tahu nantinya yang benar dan yang salah dengan ilmu kita bisa tahu. Dengan data, dengan informasi yang banyak yang masuk pada kita dan datanya itu benar-benar, datanya baik, insya Allah pun kita akan jadi tahu tentang berita. Apakah berita ini benar atau berita itu tidak benar. Kemudian Syekh Saleh mengatakan, kaidah ini al-hukmu ala syekh an tasawwurihi, kalian pakai dalam perkara-perkara yang umum, pada perkara-perkara yang umum dalam masalah-masalah e, umum engkau pakai. Maka harus dalam masalah syariat pun engkau menggunakannya. Kaidah ini. Karena apabila seorang tidak memakai kaidah tadi, maka dia akan salah. Tidak ragu lagi, tidak syak lagi, dia akan salah. Ya. Kemudian dia contohkan ketika saya bertanya kepada kalian katanya. Tentang apa hukumnya dalam Islam tentang bai'ul murabahah. Bai'ul murabahah. Kalau seseorang itu tidak punya tasawur apa definisi bai'ul murabahah tadi? Bagaimana gambarannya, bagaimana tekniknya, caranya dan lain sebagainya dalam masalah ekonomi tadi? Dia tidak tahu, hanya dia mengira-ngira kata-kata al-murabahah itu dari kata ribah. Artinya jual beli yang menguntungkan. Oh, boleh hukumnya. Kata Syekh, salah. Anda tidak tahu, tidak memiliki tasawur tentang murabahah, hanya mengartikan murabahah dari kata ribah saja, dari kata untung, yaitu jual beli yang menguntungkan. Boleh. Ternyata tidak demikian. Masalahnya dalam sistem ekonomi berbeda kemudian saya jelaskan bahwasanya secara hukumnya tidak boleh tapi dia mau mencontohkan satu tasawur kita tentang suatu masalah tadi Saya juga menyebutkan kalau saya menanyakan kepada kamu tentang suatu jamaah nama satu jamaah kalau anda tidak tahu bagaimana jamaah tersebut dan lain sebagainya anda bisa salah dalam menghukuminya apakah jamaah itu kelompok dari kelompok Islam atau kelompok dari orang kafir dan lain sebagainya itu pun apabila kamu tidak tahu tasawurnya, kalian akan salah dalam menghukumi. Tapi tentu kita ada ulama, fas'alu ahla dzikri kuntum la ta'lamun. Karena kan ulama ketika memberikan satu vonis kepada satu kelompok tertentu dan lain sebagainya, insya Allah kita yakin dari hasil tasawur dia yang lengkap tentang sesuatu tersebut, insya Allah. Walaupun kita yakin di antara ijtihad ulama pun bisa saja ada yang salah dan bisa juga ada yang benar dan bisa juga terjadi perbedaan di antara ulama kita tentang menghukumi, memfonis tentang suatu person, individu atau tentang suatu kelompok tertentu bisa saja terjadi perbedaan di Hanya kita mensikapi perbedaan di antara ulama tadi, kita berusaha untuk menimbang-nimbang dan membandingkan di antara pendapat yang ada tersebut dan merajihnya menurut kita mana yang lebih kuat kepada dalil sesuai dengan kemampuan ilmu kita masing-masing. Yang jelas di sini tentang penting kita dalam menghadapi atau menghukumi sesuatu itu adanya tasawur tentang sesuatu tersebut. Apalagi yang berkenaan dengan masalah-masalah yang para ulama kita tidak ada pendapatnya dalam masalah ini. Kemudian juga masalahnya simpang siur, kila wakal dan lain sebagainya, tentu kita harus kembali ke kaidah yang pertama, ta'ani, teliti kan, tidak terburu-buru. Kalau terburu-buru akan bisa salah, tergelincir. Enggak, kita juga harus mencari data yang lengkap tentang sesuatu tadi, sehingga kita bisa tahu dan bisa mensikapi sesuatu tadi dengan sikap yang Kemudian ada pertanyaan yang penting untuk kaidah yang kedua ini. Kaidah yang kedua ini bagaimana bisa terjadi bagaimana proses untuk memiliki suatu gambaran yang tepat pada diri saya ini tentang satu masalah. Bagaimana caranya? Prosesnya bagaimana? Dan dari siapa saya mengambil data untuk mendapatkan tasawur gambaran yang jelas tersebut. Ya. Kemudian Syekh mengatakan gambaran yang mana di atasnya uh, ditegakkan hukum syar'i di atas gambaran tersebut Maksudnya tasawur tadi, di atas tasawur tadi adanya hukum syar'i yaitu yang pertama diambil tasawurnya dari orang yang meminta fatwa dari al-mustafti. Karena orang yang meminta fatwa tadi kepada seorang ulama, dia menceritakan kenyataan-kenyataan, keadaan-keadaan dengan dari cerita si penanya tadilah si mufti atau si orang alim tadi memberikan keputusan ceritakan tentang satu hukum dan lain sebagainya berdasarkan dari data yang masuk dari al mustafti orang yang minta fatwa tadi yang pertama dan karena itu eh, seharusnya jika seorang menanyakan suatu fatwa dan sebagainya harus memberikan data yang lengkap hingga nanti natijahnya hasilnya pun insya Allah bisa dan biasanya tapi saya lanjutkan saja dulu ya yang kedua bahwasanya tasawur gambaran yang baik tadi data yang baik tersebut didapat dari sumber orang-orang yang adil dan tekok terpercaya dari kaum muslimin Beritanya diambil dari orang-orang yang tekok, percaya dan adil. Di mana tidak ragu lagi data yang bisa didapat dari mereka tersebut. Sehingga dengan demikian mereka tidak akan salah dalam mengambil menerima suatu informasi. Hanya sekarang masalahnya mana batasan tekok dan apa batasan adil tersebut? Itu yang mungkin perlu kita pelajari lagi. Kita dalami lagi. Kita tanyakan kepada para masyarakat ulama. Jadi ketika kita bahas suatu buku ini pun, kita perlu beri tanda tanya mana batasannya, doa doabitnya. Adil itu apa? doa Doabitnya siqah itu ada. Apa? Tentu para ulama punya batasan-batasannya kan? Ada batasan-batasannya. Perlu kita pelajari lagi. Jadi ketika membaca suatu buku, nggak bisa selesai semua Baca selesai buku, alhamdulillah dapat manfaat yang banyak sekian persen. Tetapi meninggalkan tanda tanya yang banyak juga yang perlu nanti kita cari kan. Insya Allah dengan baca buku lain lagi baru terjawab pertanyaan yang muncul ketika saya membaca buku yang pertama tadi. Tapi belum tentu bisa cepat sebulan dua bulan. Kalau memang didapat ulama bisa kita tanya ke para ulama. Kalau tidak bisa lama. Tapi dengan banyak kita belajar, menuntut ilmu baik bertanya kepada para ulama, dengan banyak baca buku juga, mutalaah yang luas, insya Allah akan semakin terjawab kebingungan-kebingungan yang ada pada diri kita. Tapi perlu sabar di sini menuntut ilmu, perlu sabar. Kata Imam Syafi'i, rahimahullah, "Afi lan tanalal ilma illa bisittatin. Ta'umbika dibayanin an tafsilin Zakaun wa hirsun wa istihadun wa bulghah wa suhbatu ustadin wa tulu zamanin. Saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan enam perkara. Dan saya akan jelaskan penjelasannya dengan terperinci ke enam enamnya yaitu pertama kecerdasan, kesungguhan, sungguh-sungguh, eh, kecerdasan, perhatian, E, sungguh-sungguh wa bulghah cukup dalam masalah materi kemudian dibimbing oleh seorang guru bimbing dengan guru dan juga tulu zamanin dengan waktu yang sangat panjang membutuhkan waktu yang sangat panjang sehingga perlu kita sabar dalam menuntut ilmu. Ta'ani tadi juga hati-hati teliti, jangan sampai kemudian menyimpulkan. Mudah menyimpulkan e, dari buku yang kita baca, e, membuat suatu formula sendiri, atau menyimpulkan sendiri dengan sebagainya sebelum kita dapatkan dari penjelasan para lama kita entah itu masalah atau karena sering terjadi nanti salah menyesal setelah kita pelajari lagi di buku yang lain lagi ternyata oh kesimpulan saya ini salah kita hanya banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita ini diberi ilmu yang bermanfaat. Ya. Maka dari itu ketika nampak fitan tidak boleh kita menggantungkan data informasi dari ucapan orang kafir misalnya. Jadi jadikan sandaran sebagai satu data, tidak bisa. Atau datanya tersebut analisa dari siaran radio. Nah, kita nggak tahu yang menyampaikan itu menganalisa tadi tidak fiqah dan juga tidak adil. Dari koran dan lain sebagainya, ini saya tambahkan. Jelaskan oleh Syekh dari idaah misalnya. Dari majalah, dari suatu laporan dan lain sebagainya yang belum jelas tentang kefiqahan dan keadilan tersebut. Maka tidak bisa barang. Oleh karena itu, hukum syar'i tadi didasari atas berita yang dinukil dari seorang muslim yang adil dan fiqah. Yang adil yang juga fiqah dipercaya. Kejujurannya, kebenaran berita tersebut, kebenaran kejujuran dari orang yang menyampaikannya bagaimana. Itu juga maka dalam kitab jarah wa ta'dil kan lihat perhatikan datanya tadi gimana orang ini fiqah atau tidak terpercaya atau tidak Adil dalam masalah takwanya bagaimana? Itu pun dipelajari. Walaupun bukan berarti adil itu berarti maksum, tidak punya dosa, tidak demikian. Tapi ada standarnya yang perlu kita uh, kaji lagi dari kitab-kitab jarah baca adil atau melalui penjelasan para ulama.